Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberkahi hidup kita, memberikan taufik, hidayah dan pertolongan kepada kita semua untuk menjalani hidup di dunia ini, hidup yang singkat dan berliku-liku ini demi mengharapkan rida Allah, demi menggapai rida Allah, kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah Segala puji dan syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mari kita perbanyak ucapkan Untuk Nabi yang mulia Sembari memohon kepada Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mencurahkan salawat dan salam kita Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar Rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini seperti biasa kita mengkaji dan membahas akidah ahli sunnah wal jamaah dan secara khusus kita masih membahas pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Imam Abu, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah di dalam risalah beliau yaitu Al-Aqidah yang dikenal dengan At-Tahawiyah Al-Aqidah At-Tahawiyah Ikhwatul rahimakumullah. Pembahasan yang sebelumnya berkaitan dengan penjelasan tentang al-arsh wal kursi. Penjelasan tentang arsh wal kursi berkaitan dengan pembahasan sifat ketinggian atau sifat al-fauqiyah, sifat al-ulu, sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita terjelaskan sebelumnya dalil-dalil yang menetapkan tentang aras, tentang kursi, dan juga perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah bahwa Allah Subhanahu wa taala mustagnin 'anil arshi wa madunah Allah tidak butuh kepada arash dan juga yang selainnya Kemudian muhitun kulli syai Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian kata beliau wa fauqahu dan di atas segala sesuatu. Wa qad a'jaza an ihatati khalqah dan sungguh ya makhluknya tidak mampu lemah untuk al-ihatah meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan mereka. Ikhwatul para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan secara spesifik, secara terperinci dalil-dalil yang menjelaskan tentang sifat al-fauqiyah, yaitu sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan dalil dari Al-Qur'an, dari sunnah dan juga secara akal yang sehat dan fitrah yang masih lurus. Ikhwatul iman rahimakumullah sebagaimana yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah bahwa di antara sifat Allah yang maha sempurna adalah sifat tinggi Allah maha tinggi maka di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-A'la Al-Ali wal muta'al itu diantara nama Allah subhanahu wa ta'ala asma'ul husna al-a'la al-ali al-muta'al yang semuanya menunjukkan kepada sifat tinggi Allah subhanahu wa ta'ala itulah makna al-fawqiyah wa fawqahu ay Allah di atas seluruh makhluk itu menjelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi muhitun bi kulli syai wa fauqahu meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu. Kita telah jelaskan sebelumnya bahawa makhluk yang paling tinggi adalah aras. Dan makhluk yang paling besar juga aras. Dan yang pertama Allah ciptakan adalah aras. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi selama enam waktu, enam hari. Kemudian setelah itu, thumma istawa 'alal 'arsy. Allah istiwa di atas aras. Tinggi di atas aras. Kendati sifat tinggi Allah tersebut merupakan sifat zatiyah. Apa maksudnya? Sifat yang selalu menyertai diri Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya kita harus memahami makna dari al-ulu bahwa sifat al-ulu tinggi yaitu juga mana al-fauqiyah itu mencakup seluruh makna ketinggian ya. min jami'il wujuh al-uluwul mutlak sifat ulu secara mutlak min jami'il wujuh dari semua sisi dari semua makna dan ini Sebagian yang diakini oleh ahli sunnah wal jamaah mencakup tiga perkara. Yang pertama ikhwatal iman makna ulu yang pertama adalah uluul qahar. Ini yang pertama al qahar. Qahar itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah Maha Tinggi. Semua yang ada di alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Ini wal qahar Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Yang kedua, ulul qadar yaitu keagungan Allah. Kedudukan Allah yang maha tinggi. Allah yang maha agung. Allah yang memiliki semua sifat-sifat yang sempurna dan nama-nama yang terbaik maka kedudukan Allah adalah kedudukan yang maha tinggi, yang maha agung. Dan yang ketiga adalah uluwul zat. Zat Allah, diri Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwatul iman para rahimakumullah. Karena kita mengetahui hanya ada dua Al-Khaliq dan makhluk. Sang pencipta Allah dan makhluk yang diciptakan. Seluruh selain Allah adalah makhluk. Allah ciptakan. Dan seluruh selain Allah yang Allah ciptakan yaitu makhluk itu berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Tinggi. Langit dan bumi langit dengan seluruh galaksi, eh, planet yang ada, bintang, ada matahari, bulan, dan seluruh galaksi-galaksi yang ada di langit. Itu ditambah lagi dengan bumi dan seluruh yang ada dalam perut bumi, yang ada di bumi, ya, gunung, pohonan, lautan, daratan, sungai, danau, pepohonan, semua makhluk yang ada di dalamnya itulah makhluk maka semua ya makhluk tersebut terpisah dari diri Allah Allah maha tinggi di atas seluruh makhluk tersebut ikhwatalima rahimakumah maka zat Allah maha tinggi dan ini diyakini oleh ahli sunnah dan ini diyakini oleh seluruh para ambia dan orang-orang yang beriman ya yang masih tentunya masih sehat akal mereka dan masih lurus fitrah mereka. Ikhwatal iman para pemirsa rahimakumullah. Dua makna dari ulu tadi yaitu ulu al-qahar wa ulu al-qadar. Tinggi kekuasaan Allah dan tinggi kedudukan Allah ini tidak ada mengingkari. Semua mengimani. Ahlul kalam dengan berbagai pemikiran penyimpangan mereka ya semua mengimani hal itu tapi menjadi permasalahan adalah tentang uluwud tingginya zat Allah artinya di mana Allah maka ahli sunnah wal jamaah pengikut Rasulullah dan pengikut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kembali kepada Al-Qur'an yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti generasi terbaik umat ini para sahabat kemudian para imam-imam ahli sunnah yang berjalan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya sepakat dari semua lapisan masyarakat dari semua lintas ya madhab madhab Abu Hanifah madhab Maliki madhab Syafi, madhab Hambali dan semua ahli sunnah mereka sepakat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya maha tinggi dan sifat ketinggian itu merupakan sifat dhatiyah Sifat yang menyertai diri Allah. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan arsh Allah telah memiliki ketinggian itu. Allah Maha Tinggi. Setelah Allah ciptakan arsh setelah itu Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lain, kemudian setelah diciptakan langit dan bumi, baru Allah ya menghendaki sesuai dengan, sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala bimasyiatihi maka istawa 'alal ars tinggi di atas ars kendati ketinggian itu telah ada bersama Allah dan menyertai diri Allah Subhanahu wa taala itu yang diyakini oleh ahli sunnah dan itu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an thumma istawa 'alal ars ikhwatul iman para rahimakumullah oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini ketiga makna sifat ketinggian itu atau sifat tinggi itu. Itulah al-uluwul mutlak. Ya, tinggi yang mutlak dari semua sisi dan dari semua makna. Barang siapa yang mengingkari sebagian dan menetap sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Kenapa kita tetapkan hal itu? Kenapa wajib bagi kita untuk mengimani dan meyakini? Ya, tinggi Allah, tingginya Allah di atas arash. Kenapa? Kena dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari Al-Qur'an. Dalil dari sunnah. Dan secara akal yang sehat, logika yang sehat, logika yang benar dan fitrah yang masih lurus. Ya. Semua hal itu menunjukkan dan menjelaskan tentang ketinggian Allah, tentang sifat tinggi yang dimiliki Allah yaitu tinggi zat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Ada baiknya ya kita sebutkan ya dalil-dalil dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu juga dalil dari sisi ya, akal logika yang sehat kemudian dalil secara fitrah ikhwatal iman rahimakumullah di antara dalil menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Allah berada di atas seluruh makhluk fauqahu ya sebagaimana kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi muhitun bi kulli syai' wa fauqahu Allah meliputi segala sesuatu segala makhluk kemudian wa fauqahu dan di atas seluruh makhluknya karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an wa huwal qahiru fauqa ibadih Allah yang ya berkuasa di atas seluruh hambanya. Begitu juga Allah menjelaskan dalam surat lain khafuna rabbahum min fawqihim mereka takut kepada Rabb mereka min fawqihim yang ada di atas mereka. Ya. Dalam hadis yang menjelaskan tentang bagaimana kebesaran keagungan ya ciptaan Allah langit ya jarak antara langit yang pertama dengan bumi, langit yang pertama, langit yang pertama yang kedua terus jarak yang begitu besar. Jarak yang begitu ya luas sekali. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa wal arshu fawqa dhalik dan aras di atas ya langit yang ketujuh di atas langit itu ada al-bahr laut ya dan di atas itu ada arash kemudian sebagian yang kita jelaskan sebelumnya jarak antara ya arash atau langit bumi dengan langit pertama yaitu khamsumi'ati am perjalanan 500 tahun begitu seterusnya kemudian setelah itu di atas langit yang ketujuh ada laut antara langit yang ketujuh dengan laut yang ada di atas yaitu 500 tahun perjalanan juga kemudian antara laut dengan aras yaitu 500 tahun perjalanan juga dan di atasnya wa fauqahu ya wa fauqa dhalik wallahu fauqa dhalika kulli dan Allah di atas semua hal itu ikhwatal iman para misal rahimakumullah di antara juga dalil menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala mendengar Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu ya mengungkapkan ya untayan syair beliau beliau mengatakan ya syahidtu ya biinnillahi anna Muhammadan rasul rasulul ladzi fawqa samawatihi min ali bahwa aku bersaksi dengan izin Allah bahwa Muhammad itu adalah utusan ya Allah yang berada fawqas samawati yang berada di atas langit yang berada di tempat yang tinggi di atas aras, Ya. Kemudian tatkala Nabi mendengar perkataan Hasan bin Thabit ini beliau mengatakan wa ana ashhadu dan saya juga bersaksi. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Lamma Qadallahu lil al-khalqa كتب في كتاب فهو عنده فوق الأرش Anna rahmati sabaqat ghadabi. Dalam sebagian riwayat disebutkan taghlibu ghadabi. Rawahul Bukhari. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, telah memutuskan penciptaan ya, ciptaan alam semesta ini. Kataba fi kitabin, maka Allah menulis di sebuah kitab catatan yaitu takdir kan tapi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya bahwa Allah memerintahkan ya kalam untuk menulis takdir tersebut di antara yang ditentukan yang ditulis oleh Allah tabaraka wa taala fi kitabin di dalam kitab yang ada di sisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala fauqal arsh di atas arsh bahwa indahu fauqal ars. Kitab tersebut ada di sisi Allah ya di atas Arsh Apa isi apa yang ditulis oleh Allah? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Ya. Dalam riwayat lain taglibu ghadab yaitu mendominasi kemurkaan. Artinya rahmat itu lebih mendahului, lebih dominan dari kemurkaannya. Ini hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Maka tidak diragukan berdasarkan ya, sebagian ayat dan dalil yang kita utarakan tadi bahwa mengimani sifat ketinggian zat Allah merupakan suatu hal yang wajib karena itulah akidah Rasulullah akidah para sahabatnya akidah kaum muslimin akidah ahli sunnah wal jamaah ikhwatul iman para misal rahimakumullah Di antara dalil menjelaskan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini yang diyakini oleh ahli sunnah dan ini yang diyakini oleh para sahabat ya. sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Zainab ya radhiyallahu anha tentu merasa tersanjung dan beliau bergembira dan hal itu beliau sampaikan di hadapan para istri-istri Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau Zainab zawwajakunna ahalikunna yang menikahkan kalian adalah wali kalian ya keluarga kalian yaitu orang tua kalian. Wa Allah min fawqi sab'i samawat. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang menikahkan aku dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat. Ya. Dari di atas ya langit yang ketujuh. Nah. Dan ini menjelaskan pada kita bahawa Zainab mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis lain disebutkan juga ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala ada seorang yang wanita yang telah lanjut usia ya istauqafathu ya berbicara kepada Umar radhiyallahu an. Lalu Umar ya meladeni dan berbicara kepada wanita tua tersebut. Sehingga demikian itu menyebabkan Umar sedikit ya terhambat untuk melanjutkan ya untuk berjalan dan melanjutkan ya tugas beliau maka tatkala ditanya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an nas bisababi hadzal ajuz ya bahwa masyarakat sahabat dan kaum muslimin yang lainnya telah terhalang ya terhambat untuk memenuhi hajatnya kepadamu disebabkan wanita tua ini maka apa kata Umar radhiyallahu an? Atadri man hadha? Engkau tahu siapa wanita tua ini? Qala imra'atun sami Allahu shakwaha min fawqi sab'i samawat. Dia seorang wanita yang didengar oleh Allah pengaduannya, permasalahan dia. Ya, tatkala mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam min fawqi sab'i samawat, Allah dengar dari di atas ya langit yang tujuh. Hadi khawlah. Ini adalah khawlah yang Allah turunkan tentang perihal beliau Firmannya: qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah sungguh telah mendengar seorang wanita yang datang kepadamu ya mengatakan kepadamu Muhammad mengadukan kepadamu tentang perihal ya suami beliau yang mendihar dia dan dia mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimani tentang ketinggian Allah. Ya. Dan ini hal yang tentunya bukan hal yang aneh. Kenapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik mereka yang menyampaikan ayat Al-Qur'an, menyampaikan hadis, mengimani hal itu. Dan itu yang diyakini para sahabat maka suatu hal yang sangat aneh yang sampai detik ini ya kita tidak tahu kenapa mereka ingkari sifat ketinggian Allah ya. dengan berbagai alasan dengan berbagai syubhat yang tidak bisa diterima secara akal yang sehat ikhwatul iman para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah oleh karena itu kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanabi mensyarah Aqidah al tahawiyah kata beliau wa man sami'a hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kalam as-salaf barang siapa yang mendengar hadis-hadis Rasul dan perkataan salaf wajada minhu fi itsbatil fawqiyah ma la yanhas dia akan mendapatkan penetapan sifat fauqiyah yaitu tinggi Allah malan hasil tidak ada batasnya jadi dalil yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah itu dalil yang sangat banyak sekali layan hasir ya kemudian dalam perkataan beliau yang lain wa idha kana sifatul ulu wal fauqiyah صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به أصلا كذا beliau, jika sifat ulu dan fauqiyah yang sifat ulu al faqih sifat tinggi Allah merupakan sifat yang sempurna la naqsabi tidak ada kekurangan dalam sifat itu wala istalzim naqsan dan tidak ya melazimi kekurangan wala yujibu mahdhu dan tidak ya melahirkan suatu yang mahdur yang terlarang tidak menimbulkan suatu yang terlarang wala yukhalifu kitaban dan tidak menyelisih Al-Qur'an wala sunnah dan juga sunnah wala ijma dan juga ijma kaum muslimin maka menafikan sifat hakikat sifat tersebut ketinggian Allah merupakan hakikat ya kebatilan kebatilan yang sesungguhnya dan mustahil ya syariat Islam datang ya mengingkari hal itu atau tidak menjelaskan hal itu semua mustahil artinya tidak akan mungkin syariat datang tanpa menjelaskan sifat ketinggian itu atau mengingkarinya. Suatu yang mustahil. Karena sifat ketinggian, sifat tinggi adalah sifat al-kamal. Dan Allah memiliki sifat al-kamal al-mutlak, kesempurnaan yang mutlak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Kemudian kata beliau, disebutkan bahwa lalu bagaimana bila sisi pendalilan atau dalil tersebut bila disertai dengan dalil-dalil yang lain. Syahadatul uqulis salimah, persaksian akal yang masih sehat. Wal fitrah, al-fitrul mustaqimah dan juga fitrah yang masih lurus. Wan nususil waridah, nas-nas yang terdapat al-mutanawiyah yang bermacam-macam, yang banyak sekali menjelaskan tentang ketinggian al-muhkamati ala uluwillah ala khalqihi tentang sifat ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kata beliau, ya, bisa di dijelaskan nah, bahwa hampir ya mendekati ishrina nau'an 20 ya macam dari sisi pendadilan ya, dari Al-Qur'an dan hadis melebihi atau mendekati 20 macam sisi pendalilan yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh beliau di antaranya ahaduha yang pertama at-tasrih bil fawqiyah yang disertai dengan min ya, huruf jar min yang menjelaskan tentang ketinggian zat Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala khafuna min fawqihim mereka takut ya kepada Rabb mereka min fawqim di atas mereka. Jadi Allah Maha Tinggi di atas mereka. Al-fawqiyah artinya al-ulu, tinggi di atas. Kemudian yang kedua di antara dalil menjelaskan hal itu yaitu ayat yang telah kita bacakan tadi wa huwal qahiru fawqa ibadihi yaitu Allah Maha Tinggi di atas hambanya berkuasa kemudian yang ketiga ya dari eh, bentuk pendalilan yang menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah at-tasrih bil uruj yaitu dengan menggunakan kalimat al-urud yaitu bahwa sesuatu itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala ta'rujul malaikatu warruhu ilaih para malaikat dan jibril naik kepada Allah. Dan kita mengetahui al-uruj yaitu naik itu dari suatu yang rendah tempat yang tinggi. Kenapa malaikat dan Jibril naik? Ya. Karena mereka utusan Allah dan yang mengutus mereka berada di tempat yang tinggi di atas aras tempat di luar alam ini maka malaikat dan ruhul yaitu Jibril alaihi salam naik menuju Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga ya dalam ayat lain oh dalam hadis tentang masalah uruj itu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga eh, dan memantau perihal dan ahwal ibadah para hamba di permukaan bumi ini yaitu mereka bergantian ada sip malam dan ada sip siang di sore di siang hari mereka di dua waktu di waktu selesai solat asar di waktu solat asar dan solat subuh kemudian yang si malam naik begitu juga habis waktu mereka mereka naik dan gantikan oleh yang menjaga di siang hari kenapa mereka naik kata Nabi SAW ya arujul ladina batu fikum malaikat yang menjaga di malam hari itu naik ya terganti, terjadi pergantian di waktu subuh naik. Kenapa mereka naik? Kenapa mereka naik? Karena Allah di atas. Maka mereka naik menuju Allah, melaporkan. Ya. Memberikan catatan dan melaporkan kondisi para hambanya. Tuh. Emangnya Allah tidak tahu? Allah Maha tahu. Tapi Allah menugaskan mereka untuk memperhatikan kondisi para hambanya. Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Siapa yang ketiduran pagi? tidak sholat subuh berjamaah atau siapa yang ketiduran sholat asar misalnya Allah tahu tapi Allah memberikan tugas pada malaikat untuk menjaga kita memantau amalan kita kemudian melaporkan amalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga ya dengan kalimat as-su'ud tadi al-uruj ini as-su'ud seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu salih kepada Allah yas'ad. Yas'ad juga ya, naik. Kalimat-kalimat yang baik. Kenapa kalimat-kalimat yang baik naik menuju Allah? Kenapa juga amalan-amalan hamba yang baik, amal yang soleh naik menuju Allah? Karena Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Karena kita mengetahui yang naik itu dari sesuatu yang rendah ke tempat yang tinggi. Sebagaimana turun adalah dari tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Itu kita pahami secara bahasa Arab. Kalau ada yang memahami selain itu, ya perlu dipertanyakan. Ya. Karena tidak ada orang yang mengatakan bahwa naik itu dari tempat yang tinggi ke bawah. Itu bukan naik, itu turun. Yang menjadi pertanyaan, kenapa itu naik? Karena Allah tabaraka wa ta'ala ilaihi yas'ad ilaihi. Naik kepada Allah. Ya, domir ini kata ganti di sini ilaihi itu kembali kepada Allah. Yas'adu ilaihi, naik. Ya. Kemudian juga dengan kalimat rafa'ahu ya telah Allah mengangkat sebagian makhluknya barrafa'ahu Allah ilaih sebagian Allah mengangkat Isa alaihi salam tatkala orang Yahudi ingin membunuh dan mensalibnya ingin membunuh Isa Allah selamatkan beliau alaihi salam diangkat oleh barrafa'ahu Allah ilaih Allah angkat dan beliau sekarang ya Nabi Isa alaihi salam berada di langit. Ya, dan di akhir zaman akan turun. Nah, kenapa diangkat oleh Allah? Karena Allah Maha Tinggi. Kemudian dalam ayat lain disebutkan Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya Wa Isa Inni mutawaffi Aku yang akan mewafatkanmu Wa rafi'uka ilayya dan mengangkatmu ya, Ilayya kepada seandainya Allah menurut ya, keyakinan orang-orang yang ittihadiyah, ittihadiyah atau yang menyatu dengan wahdatul wujud dan yang lainnya dan mengingkari sifat ketinggian, ya enggak perlu diangkat Isa. Ya, kalau Allah ada di mana-mana, ya enggak perlu diangkat Isa, cukup diselamatkan ke tempat yang lain. Tapi karena Allah Maha Tinggi, Allah mengangkat. Ya. Kemudian Begitu juga ya di antara bentuk pendalilan dari ayat Al-Qur'an yang menjelaskan sifat ketinggian Allah yaitu yang menjelaskan dengan nyata menyebutkan nama Allah Al-Ulu Al-Mutlaq ya. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali ya. Wa huwa Al-Aliyyul Azim, huwa al al Kabir. Innahu Aliyyun Hakim, sabbih isma rabbikal a'la, Al-Kabirul Muta'al. Ini semua ya nama Allah Asmaul Husna yang menjelaskan akan ketinggian ya, sifat Allah menjelaskan ketinggian ya zat Allah menjelaskan ketinggian kekuasaan Allah keagungan Allah Allah Maha Tinggi ketinggian secara mutlak sebagaimana yang kita telah jelaskan di awal pembahasan pada kesempatan kali ini. Kemudian begitu juga dari yang lain Allah turunkan Al-Quran dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tanzilul Allah al azizil, al alim. Diturunkan Al-Quran, kitab dari min Allah dari Allah yang maha aziz, yang maha mulia, al-alim yang maha berilmu. Dan kita memahami kalimat turun itu dari tempat yang tinggi. Itu dipahami oleh orang-orang yang masih memahami bahasa yang benar. Ya, tidak ada yang mengatakan kalau turun itu di tempat yang ya dari samping ke samping itu bukan turun, itu berpindah. Atau turun dari tempat yang rendah ke atas, itu bukan turun, itu naik. Maka turun berarti dari tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Dan Allah Maha Tinggi. Allah berbicara dengan Al-Qur'an. Didengar oleh Jibril alaihi salam. Kemudian diperintahkan oleh untuk menyampaikan mewahyukan Al-Quran, membawa turun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tempat para malaikat adalah di langit. Ya, malaikat tempatnya di langit, maha tinggi dan Allah di atas mereka semuanya. Allah wahyukan kepada Jibril. Jibril mendengar langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibawa turun oleh Jibril. Apa yang didengar oleh Allah ini wahyukan sebagaimana didengar oleh Jibril. Kemudian Rasul mendengar ya apa yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Qur'an yang kita baca. Begitu dalam firman lain, ya dalam ayat lain Allah mengatakan tanzilul min Allahil azizil hakim, yaitu diturunkan Al-Qur'an kitab dari sisi Allah yang maha ya mulia al-aziz dan juga al-hakim yang maha bijaksana. Banyak ayat tentang hal ini ya kita membaca Al-Quran dan mendapatkan ayat yang menjelaskan tentang diturunkannya al quran Al Karim. Kemudian di antara bentuk dalil yang menjelaskan tentang ketinggian Allah, Allah menyebutkan bahwa mengkhususkan sebagian malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, "Innal ladzina 'inda rabbik" itu para malaikat sungguhnya orang-orang yang ada atau para malaikat 'inda rabbik yang ada di sisi rabb Dan Allah Maha Tinggi. Malaikat Maha Tinggi. Dan kita mengetahui kalau kita bertanya, malaikat di mana tempatnya? Apakah di alam ini? Tidak, di langit. Dan langit tinggi. Ya. Suatu yang mustahil kita meyakini malaikat itu makhluk tinggi tempatnya. Lalu Allah Subhanahu ada di mana-mana? Berarti malaikat lebih mulia dari Allah. Karena kalau Allah ada di mana-mana berarti Allah ada di di bumi ini. Berarti mereka lebih tinggi, yang lebih tinggi dan lebih mulia daripada yang rendah. Maka tidak masuk akal. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, nah, alam semesta ini, langit dan bumi dan semua yang ada dalamnya, isinya, ya, semua yang ada di dalamnya. Ini sebuah satu bagian yang dikenal dengan makhluk alam. Nah, tapi dia di luar alam itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi. Makhluk semuanya berada di bawah Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang Maha Tinggi. Sehingga dari semua sisi Allah Maha Tinggi. Ya. Karena bagi Allah hanya ada ya bicara tentang Allah hanya dua dalam masalah arah hanya dua kemungkinan. Yang satu tinggi yang satu rendah maka mustahil Allah rendah di bawah maka wajib kita yakin Allah maha tinggi karena yang rendah itu yang hina yang tinggi, yang agung, yang mulia maka mustahil Allah di bawah makhluknya ikhwatal iman para wisa rahimakumullah ya begitu juga ya Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Eh, kita jelaskan sebagian Allah mengkhususkan bahwa kitab yang ditulis Allah di dalam kitab tersebut inna rahmati sabakan ghadabi itu ada tatkala eh, Allah menulis ada kitab tersebut ada di sisi Allah khusus ya Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan atau sebelumnya di antara sifat yang menjelaskan ketinggian Allah adalah al-istiwa dalam tujuh ayat yang menggunakan kalimat istawa bersamaan dengan huruf jar ala istawa ala dalam sebuah redaksi ayat tersebut tujuh ayat ya sumastawa alal ars ar-rahman asistan surat toha dalam semua redaksi tersebut sama susunan kalimatnya artinya bentuk kalimatnya sama istawa ala istawa ala dan istawa ala dalam bahasa Arab orang Arab mema istawa ala itu berarti tinggi ya al arsh dan kita telah jelaskan sebelumnya aras itu adalah makhluk yang paling tinggi dan di atas aras tersebut Allah tabaraka wa taala nah kemudian juga yang antara yang menjelaskan ya bahwa dalam hadis disebutkan ya di mana kita seorang ya hamba berdoa dia mengangkat tangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sahih Inna Allah yastahi Inna Allah yastahi min 'abdihi idza rafa ilayhi yadayhi an ma sifra. Hadis sahih. Bahwa Allah itu malu Nah, tapi jangan dibayangkan bahwa malu itu seperti malu kita. Ya. Yastahi. Malu dari seorang hamba yang apabila dia mengangkat kedua tangannya dia berdoa, ya Rob, ya Rob. Kemudian Allah tolak kedua tangan tersebut sifra dalam keadaan hamba. Artinya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan apabila hambanya berdoa akan Allah kabulkan. Udu'uni astajib lakum. Maka di antara adab berdoa kita mengangkat tangan. Ini di antara adab sebab-sebab diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba, mengangkat tangan. Kenapa kita mengangkat tangan? Kenapa? Karena kita meyakini Allah tempat kita memohon, mengadukan segala perkara kita maha tinggi. Nah, Kemudian begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat ke arah yang tinggi. Kita mengenal hadis di waktu hajatil wada di depan para sahabat Nabi Sallam bertanya, "Wahai para sahabatku, kalian akan diminta pertanggungjawaban dan akan ditanya oleh Allah tentang aku." Ya. Apa yang akan menjadi jawaban kalian? Para sahabat ber, semua menjawab, "Kami bersaksi, annaka nashhadu bi annaka ballaghta risalah wa addaital amana wa nasahta Kami bersaksi engkau telah menyampaikan risalah telah menunaikan amanah dan telah memberikan nasihat kepada umat. Maka Nabi memberikan isyarat. Mengangkat tangan beliau dengan memberikan isyarat dengan telunjuknya, Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Ya Allah. Ya. Saksikan jawaban dan pernyataan mereka. Begitu Rasul memberikan isyarat kemudian ditukikkan pada mereka. Ini pertanda bahwa Allah Maha Tinggi. Seandainya Allah ada di mana-mana tidak akan menunjuk orang memberikan arah eh, atau menunjukkan isyarat dengan kepada arah yang tinggi. Nah, ikhwatul iman, para rahimakumullah. Ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya, hadis yang menjelaskan tatkala seorang budak dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Lalu Nabi bertanya kepadanya, Aynallah, Wa ana?" Spontanitas seorang budak tersebut, budak yang tidak terpelajar, tapi fitrahnya masih lurus. Ya. Rasul bertanya, Aynallah di mana Allah?" Fis sama tinggi. Fis sama di sini adalah tinggi, fauq. Karena sama artinya ulu. Ya. Bukan di dalam langit artinya. Siapa yang memahami fis sama itu di dalam langit, langit dia pahami, itu jelas tidak paham bahasa Arab. Al-ulu artinya as-sama al-ulu. Tinggi. Jadi maha tinggi. Allah berada di ketinggian di atas seluruh makhluknya. Fis sama. Kemudian kata Rasul, "Waman ana siapa saya? Anta Rasulullah." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam na'am jariyah tersebut budak wanita tersebut menjawab, "Engkau adalah Rasulullah." Begitu Rasul mendengar ya jawaban budak tersebut, Rasul mengatakan a'tiqha, bebaskan dia, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah. Dia seorang budak yang mukminah. Dari sini kita memahami pertama, boleh menanyakan aina Allah di mana Allah. Dan jawabannya fis sama tinggi. Maha tinggi. Di atas seluruh makhluknya. Adapun orang mengatakan enggak boleh tanyakan aina Allah itu karena aina itu katanya itu arah dan eh, yang menciptakan arah tidak ditanyakan di mana arahnya. Itu perkataan yang dinisbatkan oleh mereka pada Ali bin Abi Thalib semua kebohongan dan kedustaan atas nama Ali bin Abi Thalib. Alladhi ayyana al-aina la yuqalu aina kata dia. Yang telah menentukan arah maka tidak ditanyakan aina di mana dia. Karena kalau ditanyakan aina berarti arah. Arah ini makhluk. Subhanallah. Logika yang ya subuhat dalam otak dan juga pemikiran mereka seperti itu. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat begitu banyak? Ya. Menjelaskan tentang ketinggian tadi dengan menggunakan ya suatu perkataan yang disebarkan kepada Ali itu yang dusta kepada Ali. Tidak benar. Yang anehnya sebagian terpelajar ya menggunakan istilah-istilah atau kalimat seperti menisbatkan kepada Ali soal itu suatu kebenaran. Ya. Ini yang aneh. Ya, ini hal yang sangat aneh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Naam, kita telah jelaskan sebelumnya. Kalau yang dimaksud arah, Allah tidak ada di tempat itu, tempat itu arah dan tidak ada di suatu arah. Kita bertanya, apa yang maksud arah di sini? Apakah arah yang diliputi oleh makhluk? Ya tentu Allah Maha Suci dari arah yang seperti itu. Karena kita mengetahui di alam semesta makhluk ini ada ini yang di dalam alam ini. Ya, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, itu enam arah. Ini yang di makhluk. Ini yang ada di alam semesta ini. Dan tatkala kita mengatakan mereka mengatakan arah, Allah tidak ada di arah. Ya, di suatu arah. Apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud enam arah yang ada di makhluk ini, alam semesta ini, yaitu makhluk jelasnya jelas itu suatu hal yang ada di dalam makhluk. Maka mustahil Allah ada di dalam makhluk diliputi oleh makhluk. Mustahil. Nah. Tapi kalau yang maksud arah atau tempat yang di luar alam ini, suatu yang tidak ada di alam ini, di luar alam, itu namanya makan al-adami, suatu tempat yang tidak ada di alam ini, di luar alam, maka kita katakan, nah Allah ada di arah, arah yang tinggi. bahwa semua makhluk di dalam enam arah yang ada di dalamnya enam arah tadi ya itu semuanya bila dibandingkan dengan Allah semua berada di bawah di arah bawah dan Allah yang maha tinggi maka timbul pertanyaan makhluk alam ini semuanya langit bumi dan semua yang ada di dalam semua yang ada dalam langit dan bumi ini satu satuan satu bagian makhluk semuanya. Lalu kita bertanya, ya. pertanyaannya adalah, di mana arah alam ini? Alam semuanya ini di mana arahnya? Kalau kita di dalam alam, jelas ada arahnya tinggi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Tapi tatkala yang semua yang enam maret menjadi satu bagian itu alam semuanya. Alam ini, alam semesta ini. Kita bertanya, di mana arahnya? Ada yang bisa menjawab? Di mana arahnya? Maka tatkala alam ini semuanya adalah makhluk dan ada khalik sang pencipta, makanya ada dua jawaban, dua kemungkinan. Dan yang satu yang benar, yang satu batil bahwa Allah Maha Tinggi dan semua alam berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang Allah, ketinggian Allah dengan dibandingkan dengan alam, maka kita hanya ada dua arah, tinggi dan rendah. Tinggi dan bawah, ya, atas dan bawah. Tinggi dan rendah. Allah yang Maha Tinggi karena yang Maha Mulia, karena yang Maha Mulia itu berada di atas yang tinggi dan alam makhluknya di luar Allah. Ya, bukan menyatu dengan diri Allah Subhanallah. Ya, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. rahimakumullah. Ya, sampai ya eh, tatkala Allah menyebutkan juga tentang dalil menjelaskan tentang ketinggian Allah. Jadi Musa alaihi salam tatkala berdialog dengan Firaun berbicara tentang Allah, itu Musa menjelaskan bahwa Allah itu Maha Tinggi. Sebagai bukti bahwa Fir'aun memerintahkan kepada menterinya untuk membangun bangunan yang tinggi, ya. Dia ingin kata dia naik terus ke atas. Ingin melihat mana itu ilah Musa itu. Saya enggak yakin tak percaya dusta Musa itu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Fir'aun mendengar dari Musa bahwa Allah yang Rabbi eh, yang menciptakan kuda menciptakan umam sebelumnya itu maha tinggi Ya. Maka Fir'aun dengan segala sombongannya ingin membuktikan kata dia. Sombong, tapi ingin, dia mendustai. Sehingga dikatakan pada ya menterinya, "Ya Haman, Haman, ibni Lissarhan, sarhan. Bangunkan untukku gedung yang tinggi pencakar langit, la'alli ablughul asbab." Kemudian saya bisa ya, ini kan wasilah, sarana untuk bisa naik asbab samawat itu naik untuk melihat ke langit ke sana Fa'attali ila ilahi Musa, aku ingin melihat. Melihat mana ilahi Musa itu. Tuhan Musa itu mana? Wa inilah adhunnu kadir Saya ini yakin Musa itu dusta. Itu perkataan Firaun. Ya. Dia ingin naik, ingin membuktikan yaitu kedustaan atau Musa itu dusta kata dia. Mengatakan Allahnya Maha Tinggi. Maka kata para ulama di sini Al-Imam Ibn Abil Is menjelaskan dari ayat ini kita memahami kata beliau faman nafal ulum minal jahmiyah fahuwa fir'auni barang siapa yang mengingkari sifat ketinggian Allah dari kalangan sekte Jahmiyah ya yang mengingkari sifat-sifat Allah itu pada hakikatnya dia fir'auni yaitu pewaris pemikiran Firaun ya pengikut Firaun wa man athbatahu fahuwa Musa wa Muhammad Bang siapa yang menetapkan hal itu itu pada dasarnya dia ya mewarisi ajaran Nabi Musa tentang ya iman kepada Allah, menetapkan sifat ketinggian Allah dan juga pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ya. Dan masih banyak ya ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal itu. Adapun ya perkataan ulama salaf banyak sekali tentang hal ini. Bahkan Al-Imam al Zahabi dalam kitab ya Al-Ulu telah menukil banyak perkataan para ulama ahli sunnah dari sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian imam-imam madhab yang empat dari kalangan ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul lughah, yaitu ahli bahasa, ahlul fiqh, ya, itu boleh menukil. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Al-Ijtima' Ijtima' Juyushul Islamiyah fil Ghazwi ala uh, ala Ghazwi al-Mu'attilah. Kesepakatan ya para tentara ahli sunnah yaitu para ulama dalam membantah ya penyerangan-penyerangan yaitu kaum Jahmiyah yang mengingkari sifat. Beliau menyebutkan juga di sana. Ya dalam kitab beliau tentang nukilan dari para ulama salaf yang kesimpulannya kesepakatan. Ini akidah ahli sunnah, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah salafus saleh. Akidah ahli sunnah yang betul-betul ahli sunnah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Adapun ya e, secara akal kita memahami bahwa yang ada ini ada dua khalik dan makhluk khalik dan makhluk maka ada dua kemungkinan bahwa makhluk ada di dalam khalik ya atau terpisah mustahil makhluk atau Allah ada di dalam makhluk atau makhluk ada dalam diri Allah mustahil karena Allah terpisah yang kedua terpisah yang benar. Allah terpisah. Lalu kemungkinan yang terpisah ini ada dua juga. Kemungkinan itu berada di bawah, Allah di bawah, atau makhluk di atas, atau Allah di atas atau makhluk di bawah. Maka jelas suatu kebatilan bila dikatakan Allah di bawah dan makhluk di atas. Maka dengan demikian jelaslah kebenaran bahwa Allah Maha Tinggi di atas dan makhluk semua makhluk berada di bawah Allah dan terpisah dari diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara fitrah, ya, sebagaimana yang kita maklumi bahwa hati kita ini kita mendapatkan dalam hati dan jiwa kita satu keyakinan fitrah. Kendati dalam kondisi kita sujud, ya, ruku dan sujud, menundukkan kepala kita, berdoa pada Allah sujud, ya, maka hati kita tertuju kepada Allah Rabbul Alamin yang maha tinggi. Dan ini fitrah yang tidak bisa dipungkiri. Tidak bisa dipungkiri. Siapa yang mengingkari ketinggian Allah dengan berbagai alasan dan subhat yang diutarakan itu pada hakikatnya dia mengingkari fitrahnya sendiri. Mengingkari fitrahnya. Ya. Maka ini berarti fitrah yang telah menyimpang siapapun dia. Apakah dia ustadz apakah dia mungkin doktor apakah dia itu namanya uh, orang-orang yang berpendidikan para akademisi siapapun dia ya tatkala dia mengingkari seperti sepertiga Allah maka dia sesungguhnya mengingkari fitrah yang ada dalam hatinya coba tanyakan bagaimana kita menghilangkan keyakinan ini ya keinginan kita tatkala kita berdoa bermunajat kita mengangkat tangan dan hati kita tertuju ke arah yang tinggi ini fitrah nggak bisa dipungkiri. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran, pada akidah yang benar. Imani apa yang datang dari Allah, imani apa yang datang dari Rasul, imani sesuai dengan fitrah, karena kebenaran tidak bertentangan dengan fitrah, dan juga kebenaran juga tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Mudah-mudahan bermanfaat. Itulah sekelumit sebagian dari dalil yang bisa dijelaskan pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang bahwa Allah maha tinggi tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya demikian wallahu alam nah baik Sekarang jazakallahu khair barakallahu fiik Profesor Islam memberikan materi dari pembahasan kitab uh, Syarah Akidah ya. dan pembahasan kali ini mengenai ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan bagi kita untuk uh, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab. Kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Muhammad, eh, uh, Muhammad yang tidak disebutkan tempatnya. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, uh, bukankah surga dan neraka itu belum ada penghuninya? Lalu bagaimana dengan penjelasan hadis bahwa setiap malam di bulan Ramadan ada manusia-manusia yang Allah Ta'ala bebaskan dari api neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak diragukan. Ya, dan ini merupakan akidah ahli sunnah. Bahwa ahli sunnah meyakini surga dan neraka itu ya telah ada. Dan Allah ciptakan untuk kekal. Ini akidah ahli sunnah ya akidah al-sunnah Adapun pernyataan yang mengatakan mengingkari adanya surga dan neraka sekarang katanya sia-sia. Kan belum terjadi kiamat. Lalu siapa penghuninya? Nah, ini semua adalah bentuk ya penentangan terhadap ayat dalil dengan logika. Ya. Bahwa tidak ada yang sia-sia dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala ya Rasul SAW dibawa Isra dan Mi'raj itu beliau diperlihatkan. Dan Allah memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana penghuni neraka dan bagaimana surga. Nah. Dan Allah Maha Kuasa. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga apa yang dijelaskan bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah menyelamatkan hambanya dari belenggu api neraka. Utaqa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena telah mengetahui siapa penghuni surga dan pada penghuni neraka. Naam. Bahwa sekarang ini benar belum terjadi kiamat, maka ada alam barzakh, alam kubur. Dan di sana di alam kubur tersebut seorang yang mendapatkan kenikmatan kemudian dibukakan di alam kubur dalam barzah tersebut jalan menuju surga sehingga dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam surga tersebut ya. tapi belum sempurna tentunya karena belum terjadi kiamat tapi aroma dan berbagai nikmatan kesenangan ya dia rasakan ya sebagai bentuk kemuliaan yang diberikan kepadanya begitu juga penghuni neraka ya. dibukakan pintu ke neraka Lalu dia merasakan panas dan azab yang ada dalam neraka tersebut. Dan itu di alam barzah, alam yang tidak bisa direkayasa dengan akal. Karena itu alam berbeda dengan alam ya dunia ini. Dan kita tuh meyakini semuanya. Dan begitu dikatakan oleh Rasul SAW dan benar. Adapun bagaimana Allah membebaskan atau kenapa sekarang kamu terjadi kiamat? Masih sudah ada penghuninya? Itu semua adalah menanyakan suatu tentang perbuatan Allah ya yaitu kenapa ya nah ini yang harus kita bendung pertanyaan seperti ini oleh karena itu merupakan akidah ahli sunnah kita harus memiliki adab dalam bertanya dalam berkaitan dengan perbuatan Allah jangan kita menggunakan kenapa ya. karena Allah melakukan apa sih yang dikehendakinya yaitu semua tidak ada yang menghalang. Hanya Allah mengatakan ya kun, fayakun. Bila Allah menghendaki terjadi. Dan semua yang terjadi, semua yang telah Allah sebutkan sesuai dengan ilmu Allah. Dan bila terjadi dengan izin Allah. Dan semuanya dalam penciptaan tersebut ya semua dengan hikmah yang maha agung. Lillahil maktul balighah, hikmah yang maha agung. Maka dalam Al-Quran sebutkan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun ya la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun mereka la yus'al Allah tidak yus'al tidak ditanya kenapa kenapa diciptakan surga dan neraka sedangkan penghuninya belum ada ya ini yang la yus'al ya tidak ditanya lah kenapa karena semua ada hikmahnya ya sebagian juga kenapa Allah ciptakan iblis kan juga merusak membawa kejahatan sumber kejahatan maka jawaban la yus'al. Tidak ditanyakan lima kenapa tentang perbuatan Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanya tentang perbuatan Allah, mereka ditanya tentang perbuatan mereka. Ini harus kita pahami. Wallahu alam. Yang jelas semua pasti ada hikmahnya dan Allah kita meyakini di setiap malam Allah Subhanahu wa taala begitu datang bulan Ramadan di malam pertama sampai terakhir walillahi utaqa'u minan Nawar. dzalika fi kulli lailah kata Nabi Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dibebaskan ya sehingga tatkala dia meninggal dalam keadaan ya beribadah tersebut tentu dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang harus ya kita pahami dan kita yakini tentang masalah keutamaan-keutamaan tersebut dan juga masalah ancaman-ancaman yang terdapat dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik. Sekarang jazal atas jawaban saya demikian untuk yang bertanya dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi anda yang bertanya langsung di 0218236543. Ya, silakan mungkin saudara terhubung halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Mul di Medan Ustaz. Pak Mul di Medan silahkan. Oh, ah, gini Ustaz, di bulan Ramadan ini kan pintu surga dibuka semuanya. Hmm. Kemudian pintu neraka ditutup. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan ruh-ruh orang kafir? Apakah juga dapat dikasih saat Maksudnya tidak disiksa dalam selama bulan Ramadan ini Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Silakan Ustaz. Ya, Nam. Terima kasih. Ini pertanyaannya hampir ya sejenis dengan pertanyaan yang pertama tadi juga. Kita meyakini bahwa ya sebagian dalam hadis idza jaa ramadan putihat Abu jannah wa Abu abwabun niran ya wa sufidatis syayatin bila datang ramadan dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan itu hadis dari Nabi SAW yang sahih menjelaskan keutamaan Ramadan kenapa Allah buka pintu-pintu surga karena begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam bulan Ramadan dicurahkan oleh Allah sehingga amalan manusia ya perilaku dan sikap manusia adalah perilaku dan sikap yang mempersiapkan diri mereka untuk bisa meraih dan menggapai rahmat Allah sehingga bila mereka dalam kondisi seperti itu maka surga tempat mereka termotivasi baliknya juga neraka ditutup artinya bahwa sungguh manusia karena ketaatan mereka di siang hari berpuasa, malam sholat, kemudian kiraatul Quran, zikir dan ibadah-ibadah yang lain. Ini yang membendung diri mereka terjerumus dalam perbuatan maksiat sehingga syaitan tidak mendapat peluang secara leluasa untuk menggoda mereka. Sehingga rahmat sangat banyak dan juga kemungkinan kecil manusia ya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat yang menyebabkan mereka dengan maksiat tadi terjun ke neraka. Maka apakah ruh orang kafir? Ya, dia azab. Kita katakan sampai saat ini karena ini masih belum terjadi kiamat, maka orang-orang kafir diazab di alam kubur mereka. Ya. Firaun dan keluarganya sebagai contoh. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di setiap pagi dan petang itu dihadapkan ke neraka, disuguhkan ke neraka. Kemudian kata Allah nanti di akhirat kelak masukkan ke dalam neraka. Azab yang dipedih lagi. An-naru yu'raduna alaihim huduan wa ashiyah. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Sekarang ini di alam kubur Firaun dan keluarga dan para pengikutnya itu terus disuguhkan ke neraka. Ya. Pada hari kiamat kata Allah, masukkan Firaun dan keluarganya itu, yang kafir dan yang juga bala tentara dan mengikutinya itu pada azab yang sangat pedih itu neraka. Itu kita imani, kita yakini seperti itu. Ya, adapun sampai pertanyaan tadi ya roh apa neraka? Sekarang mereka ya di alam barzah, Tapi Allah telah tahu tempat mereka di neraka. Jadi dalam hal seperti ini uh, jangan kita terlampau ya Eh, memaksakan untuk memahami kondisi seperti kena ilmu dan hikmah Allah tapi yang lebih utama adalah yang lebih utama kita manfaatkan waktu ini yang ingin saya sampaikan pesan bahwa kita akan ya datangi Ramadan yang lebih utama kita pertanyakan ya adalah bagaimana saya bisa meraih keutamaan-keutamaan dan kemudian di bulan Ramadan sehingga mendapatkan rahmat Allah diharapkan bila seandainya seorang meninggal dalam keadaan ketaatan itu maka surga bagi dia surga ya dan khusus pintu Royan yang akan dilewati oleh orang yang berpuasa. Nah, demikian wallahu alam. Nah, baik sekali khair atas eh, penjelasan Al Ustaz dan tentunya jadi perhatian untuk para penanya sekalian e, untuk e, bertanya ya, sesuai dengan apa yang e, dibahas dan jangan menaikkan apa yang Allah lakukan dan selanjutnya kami akan angkat pertanyaan di Lenam san singkat Ustaz. Nah, sebentar Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Heri yang berada di Kampung Timur Merauke. Assalamualaikum. Ya Said Allah adalah Maha Pengampun. Apakah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebatas dosa di antara manusia kepada Allah saja. Lantas bagaimana antara urusan manusia dengan manusia Ustadz? Apakah e, tetap untuk mendapatkan pengampunan tersebut harus mendapatkan ridho dari orang yang telah e, dizoliminya atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Nah, Taib. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Heri Barakallahu Fik uh, catatan amalan atau kejahatan kezaliman seorang hamba itu ada tiga ya diwan bainahu wa bainallah catatan amalan atau kezaliman dia antara dia dengan Allah ya yang kedua antara dia dengan dirinya bainahu wa nafs. dan yang ketiga antara dia dengan sama manusia yang lainnya ini ada tiga ya, catatan amalan atau perbuatan atau kezaliman seorang hamba. Antara ya dia dengan Allah maka rahmatullah, rahmat Allah dan keampunnya sangat luas sekali. Bila seorang bertaubat, Allah menerima taubatnya. Sehingga kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah mengampuni semua dosa. Adapun antara diri dengan dia, di antara kezaliman dia, ya diwan catatan amalan dia dengan dirinya, maka dia berbuat kebaikan. Karena inal hasanah yudhibna sayyiat. Kebaikan akan menghapuskan kejahatan. Dalam hadis sebutkan, ya, ittaqillah haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti kejahatan maksud dilakukan dengan kebaikan, saya akan menghapusnya. Adapun Diwan yang ketiga yaitu catatan uh, kezoliman yang ketiga antara manusia dengan yang lain. Maka ini tidak bisa diselesaikan oleh Allah sampai antara mereka saling bermaafkan. Saling menyelesaikannya di dunia. Diselesaikan dunia alhamdulillah. Kalau tidak sampai di akhirat baru akan ya terjadi kisos di depan Allah yang Maha Adil. Mengkisos dan di akhirat hanya dengan cara apa? Mentransfer kebaikan kepada yang terzolimi dan bila habis kebaikan orang yang menzolimi maka masih tersisa kezoliman tersebut maka apa yang terjadi? Kejahatan orang yang dizolimi akan ditransfer kepada orang yang menzolimi sampai kalau masih ada kezoliman dan mereka dah melewati sirat ya jembatan yang dibentangkan, jalan yang dibentangkan di atas neraka untuk menuju surga. Maka di sana masih ada kantor, yaitu jembatan kecil. Ya, jembatan yang di sana sebelum mereka masuk surga. Kalau mereka ahlul iman, masih ada kezaliman akan dikisas, diadili. Ya. Tidak ada yang akan hilang. Sampai antara hewan saja yang punya tanduk, yang menanduk, ya, yang tidak punya tanduk itu adalah bentuk kezoliman maka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada akan yang luput dia di antara sesama manusia ya minta maaf sebelum dia meninggal. Ya, dengan berbagai cara. Kezaliman yang dilakukan mengambil hartanya mungkin pencemaran nama baik, menyebarkan ya atas nama dia kebohongan dan seterusnya, menggibahi dia dan seterusnya. Ini bentuk kezaliman, maka diselesaikan. Minta maaf. Jika tidak, Allah tidak akan bisa menyelesaikan kecuali bila hambanya saling bermaafan. Nah, di dunia ini. Nah, wallahu alam. Nah, baik sekali jazakallahu atas jawaban Alisa demikian dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Kalimantan Selatan, ya saya pernah membaca hadis. Apakah sahih hadis ini? Bahwasannya Allah dibatasi oleh 70 cahaya. Tidak ada cahaya yang menembus kecuali akan terbakar yang ini. Eh, yang juga yang akan ini saya tanyakan jika memang benar hadis tersebut sahih eh, eh, mohon maaf eh, bertanya itu saja apakah hadis tersebut sahih Ustaz? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wallahu a'lam ya. Saya tidak tahu tentang hadis yang mengatakan ya 70 dibatasi 70 cahaya. Tapi tidak dilakukan yang sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya nurun ya nurun ala nur cahaya kemudian Allah memiliki wajah wajah yang memiliki cahaya ya dan hijabuhun nur hijab tabir yang menutup wajah Allah itu diri Allah itu nur cahaya berapa jumlah cahaya itu wallahu alam tidak disebutkan dalam hadis tersebut tapi yang jelas hijabuhun nur hadis sahih ya tabir yang hijab yang menutup diri Allah dari ya makhluk nur begitu juga Nabi tatkala ya Mi'raj tatkala ditanya har ra'aita rabbak apakah engkau melihat Rabbmu wahai Muhammad kalau nurun anna arah cahaya yang menutupi tidak akan mungkin saya bisa melihat ya kemudian kata dalam hadis itu kata Nabi SAW hijabuhun nur Lau kashafahu Jadi hijab ini, cahaya ini kalau disingkap oleh Allah, dibuka oleh Allah, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqi. Ya. Maka cahaya wajah Allah tersebut subuhatu wajhi itu akan membakar semua makhluk yang diliputi oleh pandangan Allah dan kita mengetahui tidak ada yang luput dari pandangan Allah berarti makhluk itu akan hancur itu kita yakini. Lalu membatasi bahwa 70 cahaya Allah waalam Dalam hadis tersebut tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ya, 70. Tapi kita meyakini bahwa Allah memiliki cahaya dan wajah Allah cahaya itu di ya di tabir yang menye, eh, yang menutup diri Allah itu nur, cahaya. Sehingga kalau disingkap, cahaya itu akan memancarkan dan akan membakar semua yang ada di alam semesta ini. Hanya sebatas itu yang kita pahami tentang cahaya tadi. Adapun membatasi 70, apakah jumlah 70? Wallahu a'lam. Uh, saya tidak mengetahui hal itu. Ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan semoga kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan amal ibadah di bulan yang akan kita hadapi kendati kurang lebih sehari atau dua hari kita akan masuki bulan Ramadan tapi tentunya kita terus di antara harapan dan cemas berharap karena diri ini telah merindukan kedatangan Ramadan dan cemas karena nyawa kita bukan di tangan kita ajal bukan di tangan kita tapi di tangan Allah semoga Allah Azza wa Jal merahmati kita semua dan juga saya ingatkan bahwa STD Imam Syafi'i masih membuka peluang untuk kaum muslimin ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk pembebasan tanah wakaf perluasan kampus tercinta kita STD Imam Syafi'i semoga Allah memberkahi hidup kita memberkahi keluarga kita memberkahi umur kita memberkahi harta dan keluarga kita semua dan semoga kaum muslimin dibimbing oleh Allah untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada ilmu yang benar, dan semoga negeri Nusantara ini dalam keadaan aman, damai, tidak ada huru-hara, dan semoga Allah menjaga pemimpinnya, menjaga menteri-menterinya, menjaga wakil-wakil rakyatnya, dan menjaga para ulama, menjaga semua para penuntut dan kaum muslimin di mana saja berada. Semoga mereka disatukan di atas bingkayan ukhuwah iman dilandasi, dilandasi di atas kecintaan kepada Allah dan keinginan untuk berbuat baik dan menepis atau mengingkari semua bentuk berbagai kezoliman kezoliman apapun bentuknya harus diingkari dengan cara yang bijaksana dengan cara yang baik dengan tidak menyelisih tuntunan-tuntunan syariat yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar lagi demikian mudah-mudahan bermanfaat ya mohon maaf atas segala kekurangan dan Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa meneguhkan hati kita di atas kebenaran, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafatkan kita di atas iman dan sunnah.